Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du uh, syukur alhamdulillah untuk uh, uro yang berbahagianya Kemudian insya Allah akan uh, kita lanjutkan uh, kajian kitab kita nyawa yaitu kitab uh, Syarah Qudul Jen ya Syarah yaitu halaman 20 sa maaf maaf maaf kesalahan teknis wujud jadi yang nah kitab yaitu kitab dalam kitab Jawa Ki Jawahir halaman 20 sa eh, halaman 20 belah sisi kiri 6 baris dari bawah qala al-musannifu eh, rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumiddin amin qala ini suatu tambih pada menyatakan kelebihan segala perempuan yang mengikut bagi suaminya. Ketua, ketahui olehmu bahwa sungguhnya wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suaminya pada barang apa perintahnya yang tiada membawa tiada membawaki kepada maksiat dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya atau tegahnya karena berkahwin itu satu bagi daripada beberapa sebab menjadikan kehambaan seorang maka jadilah istri itu seperti hamba bagi suaminya demikian telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin Tunggu-tunggu sekalian Jadi dalam uh, kajian lanjutan kita tanya ni Pak Uronyo uh, Dilikut kala wajikat uh, eh, terakhir pembahasan katanya adalah ketika seorang istri berkata kasar kepada suaminya maka tentunya azab dan siksa Allah lah yang akan menjadi balasan. Kemudian uronyo karena yang namanya pembahasan daripada kitab nyo ada dua sisi yang dibahas. Artinya ada sisi tahzir ya yaitu sebagai abab takut artinya hal yang menakutkan ada wa'in juga ada wa'an artinya ada hal yang dikatakan sebagai gambaran siksa kadangkala yang disebutkan adalah sebagai gandaan pahala itu wa'an itu janji kebahagiaan maka setelah sebelumnya kita sudah uh, membahas bagaimana beberapa banyak hadis dan cerita yang disampaikan tentang balasan yang akan diberikan kepada wanita yang durhaka kepada suaminya. Maka pada uh, pembahasan selanjutnya hari ini uh, akan menegaskan adalah tentang kebahagiaan, artinya nilai gandaan pahala yang diberikan oleh Allah kepada sesiapa perempuan yang mereka patuh dan taat kepada suaminya. Kemudian dikatakan ini suatu tambih ini adalah suatu hal yang menjadi peringatan kepada kita semua pada menyatakan eh, kelebihan segala perempuan yang mengikut bagi suaminya. Artinya eh, di sini kita akan membahas lebih jauh apa kelebihan, apa kebahagiaan yang Allah berikan kepada sesiapa perempuan yang mereka itu taat kepada suaminya. Ketahui olehmu bahwa sungguhnya wajib lah atas segala perempuan itu mengikut perintah suami pada barang apa perintah yang tiada membawaki kepada maksiat. Artinya perlu diketahui oleh semua kita, terlebih khusus adalah kepada kaum perempuan yang bahwa kewajiban bagi seorang perempuan ketika dia sudah menjadi istri bagi seorang suami, maka kewajiban yang utama daripada segala-galanya adalah mematuhi segala perintah suaminya dengan ketentuan berbuat taat kepada suami tidak membawaki kepada maksiat kepada Allah. Karena sebuah kaidah disebutkan la ta'ata li makhluqin fi ta'atillah. Artinya tidak ada kewajiban seorang manusia untuk ber, berbuat taat kepada manusia yang lain jika hal itu ber, berpeluang maksiat, jika hal itu menjadi maksiat uh, kepada Allah. Maka oleh karena itu apapun yang e, diinginkan oleh suami, apapun yang diperintahkan oleh suami, jika hal itu tidak membawaki kepada maksiat kepada Allah, artinya bukan dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka tidak ada alasan seorang perempuan untuk menolak. Ah, tidak ada alasan bagi seorang perempuan untuk membantah, untuk melanggar daripada keinginan suaminya kecuali hal tersebut ada hal-hal yang bisa membawa kitaan kepada Allah. Ya, misalnya suami menyuruh melakukan maksiat, maka hal ini tidak wajib dilakukan oleh si istri. Kini lekau haidik bekas semayang hari ya tem eu dong si. Nah, contohnya kan hanya wajib taat walaupun enggak kai di suami kedayo. Ya menan. Ya hana wajib taat dong. Jika hal itu adalah ber menjadi hal yang bertolak belakang dengan perintah Allah. Tetapi selama hal ini tidak uh, melanggar dengan perintah Allah, maka hana alasan untuk sekalian untuk hai ku pubut hai dengku, hai ku pubut hai bang. Hana dengku. Yang menan. Maka begitu juga hal ini uh, terjadi dalam uh, ranah seorang anak bagi orang tuanya. Jadi wajib taat kepada orang tua. Ya. Selama hal ini Eh, orang tua tidak menyuruh kepada hal-hal yang menentang dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul seperti itu. Kemudian dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya atau tegahnya. Karena berkahwin itu satu bagi daripada beberapa sebab menjadikan kehambaan seorang. Kemudian ketika seorang istri sudah menjadi sah eh, sebagai istri daripada suaminya, maka uh, apapun yang memang dimintakan oleh suami tidak ada alasan seorang istri untuk menyalahi apa perintah suami Ataupun segala sesuatu yang dilarang oleh suami tidak ada alasan seorang istri untuk melakukan hal tersebut dikarenakan digambarkan bahwa posisi pernikahan ini bagaikan ya, sebuah proses perhambaan diri walaupun wate kata kawin di kamu orang agama wate kamu terima ijab kabul nikahnya kan menerima ijab kabul beliau hamba bukan tetapi seumpama artinya adalah ketika akad ijab kabul antara seorang wali dengan suami yang bagaikan ah, ingat ingat ini ini katanya lah penting bagaikan proses jual beli seorang hamba artinya apa Ketika seorang hamba beralih kepemilikan sayyid, maka tentunya yang namanya hamba apa yang diinginkan oleh si sayyidnya itu tidak ada alasan dia nggak mau, nggak sanggup, nggak begini, nggak suka, nggak mau, nggak ada alasan. Kenapa? Karena dia itu hamba. Maka proses eh, per, per, ketika di, eh, diakadkan nikah oleh orang tua si istri eh, terhadap si suaminya ini bagaikan lagi prosesnya. Adanya apa terang? Lagi-lagi seolah-olah orang inangnya je ke langit. Maka tentunya bagaimana posisi lamnya terhadap sayidnya? Artinya segala sesuatu yang diinginkan oleh si sayidnya dalam dalam hal ini adalah suaminya untuk tetap harus dilaksanakan. Ini ingat, e, tentunya karena kebetulan di di momentum siang ini eh, kebetulan yang hadirkan e, e, para para istri semua kan mungkin kalau yang hadirnya nanti para suami menya memang lepah salah bagi dengar seolah-olah onyo oh, kaji tak pelamit promo dia ken menantura dengku perle tak begah dengku lindo bahawa dalam halnya adalah nyo tataran yang menjadi pedoman bagi istri tapi tataran bagi lindo juga ada tataran yang lain uh, maka mungkin bagi kita yang uh, sering kita dengar uh, nasihat-nasihat pernikahan Artinya dalam halnya ada dua buah dimensi yang perlu dipahami. Artinya eh, seorang istri dia itu harus memposisikan dirinya sebagai hamba bagi si suaminya. Tetapi si suami itu tidak boleh memposisikan istri itu sebagai hamba bagi dirinya. Jadi ini ada dua tataran yang perlu di, di, dilihat. Eh, tapi eh, oleh karenanya karena uh, kamu pun sering menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa ketika seorang istri dia itu uh, menjadi istri bagi suaminya maka apapun yang menjadi kebahagiaannya itu adalah bisa membahagiakan suaminya uh, maka begitu juga sebenarnya ketika uh, si suami dia itu sudah sah uh, memiliki artinya dalam tanda kutip memiliki istrinya maka tentunya dia pun harus melihat kebahagiaan dia adalah ketika dia mampu membahagiakan istrinya. Maka tentunya membahagiakan istri bukan menjadikan istri sebagai babu. Nah, seperti itu. Tetapi membahagiakan istri adalah menjadikan apa yang memang sebuah keinginan seorang istri adalah menjadi uh, uh, apa itu? menjadi budiadari tentunya kan. Adanya menjadi permaisuri bagi seorang raja. Maka hal ini karena kebetulan kajian ini lebih kepada uh, apa yang uh, perlu dipersiapkan oleh oleh uh, seorang istri di dalam rumah tangga. Artinya adalah ketika kita menjadi istri bagi suami kita, kita harus sanggup memposisikan diri adalah sebagai hamba, sebagai babu bagi suami kita. Artinya apa? Seorang istri itu harus mampu mengabdi sebaik-baik mungkin. Ya, seperti itu. Eh, hal inilah yang disampaikan oleh uh, imam kita yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan setengah daripada kelebihan perempuan mengikut bagi suaminya itu masuklah ia ke dalam syurga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan oleh perempuan akan sembahyang yang lima waktu dan mengerjakan ia akan puasa Ramadan dan memeliharakan ia akan farasnya dan mengikut ia akan suaminya. Niscaya dikata baginya, masuklah olehmu akan surga dari mana-mana pintu yang engkau kehendaki. Jadi eh, selanjutnya dalam sebuah hadis disebutkan adalah ketika seorang perempuan yang taat kepada suaminya dalam hadis di sini disebutkan adalah balasan yang terbaik kepada perempuan tersebut adalah mendapatkan surga Allah. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan ketika seorang perempuan itu dia itu menjalankan segala perintah wajib, artinya salat lima waktu dia laksanakan, puasa di bulan Ramadan dia laksanakan, kemudian dia memelihara dirinya daripada hal-hal yang yang mungkar, artinya tidak mendekati zina, kemudian dia taat kepada suaminya. Mungkin di sini menjadi sebuah indikasi artinya ketika perintah wajib dia laksanakan, dan dia hanya membekali dirinya dengan taat kepada suaminya maka nanti di hari akhirat eh, Allah akan menyeru melalui malaikatnya hai wanita yang salihah hai wanita yang berbuat taat kepada suami kamu semasa di dunia telah berbuat berbuat taat kepada suamimu maka sekarang pilihlah seri mana pintu pintu mana saja daripada pintu surga yang terbaik itu yang ingin kamu masuki silahkan kamu masuki ini merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Ya Allah berikan kepada perempuan atas pengabdiannya kepada suaminya. Yang hal ini adalah menjadi kewajiban yang tidak boleh tidak bagi kita pada bagi kita para istri ketika sudah mengikhlaskan diri kita untuk mengabdi kepada suami kita. Telah menceritakan akan dia oleh Ahmad. Adanya hadis yang telah kita bacakan barusan ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lagi cerita daripada Ummu Salamah radhiyallahu an Barang di mana ada perempuan mati ia padahal ridha suaminya dengan dia, niscaya masuk ia ke dalam surga. Kemudian dalam hadis yang lain itu ada sebuah uh, cerita, artinya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah mengatakan jika seorang perempuan yang dia senantiasa kesehariannya adalah berbuat taat kepada suami yang suaminya ridha kepada wanita tersebut. Kemudian dia meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal dunia, maka seru Allah kepada wanita tersebut, "Hai wanita yang berbuat taat, hai wanita yang telah memperoleh ridha suami, masuklah kamu surga mana yang engkau mau." Maka ini tentunya sebagai sebuah balasan yang sangat menjadi sebuah penantian bagi kita semua, teman-teman sekalian. Maka oleh karenanya ingat tidak ada kebaikan yang lebih utama bagi seorang perempuan yang beristri yang bersuami adalah selain daripada taat dan mencari ridha daripada suaminya. Kemudian dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebaik-baik perempuan daripada umatku itu yang terlebih baik mereka itu bagi suami dan Terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu derajatnya pada tiap siang dan malam pahala seribu syahid yang mati mereka itu dalam perang sabilillah. Hal keadaannya mereka itu sabar karena Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah berpesan. Jadi perempuan yang terbaik eh, jika memang dalam dalam eh, mungkin dalam hadis yang dalam dalam teks hadis yang lain eh, khairukum khairukum li ahli ya dalam hadis yang lain disebutkan bahwa lelaki yang terbaik adalah lelaki yang mereka itu menjadi pedoman artinya mereka mereka itu adalah pribadi yang baik bagi keluarganya artinya sosok pribadi yang baik seorang suami yang baik adalah dia yang uh, baik terhadap keluarganya artinya dia membimbing keluarganya dia menafkahi keluarganya dia menjaga keluarganya ku amfusakum ahlikum nara ini ini, ini dia laksanakan Kemudian dalam hadis yang kita bacakan ini adalah perempuan yang terbaik adalah perempuan yang dia itu selalu berbuat baik kepada suaminya. Maka tentunya kan ketika kita melihat dua sisi hadis ini berimbang. Artinya eh, Rasulullah tidak hanya menegaskan bahwa lelaki itu harus menjadi lelaki yang baik saja. Tetapi Rasulullah juga menegaskan perempuan itu juga harus menjadi perempuan yang baik. Eh, maka oleh karena itu eh, dalam di siang ini kita melihat bahwa Perempuan yang terbaik adalah perempuan yang mereka selalu berbuat baik suami. Dan ingat balasan Allah kepada wanita, kepada perempuan yang senantiasa berbuat baik kepada suaminya adalah diangkatkan derajat siang dan malam dengan pahala seribu pahala orang syahid yang memang syahid kamu perang kerana Allah. Maka tentunya jika kita ingin kita hitung, dia nak ala tunggu. Tidak Tipnala gandaan pahala tentunya tidak sanggup untuk gunanya itu. Kenapa? Karena memang sangat banyak gandaan pahala yang Allah berikan atas kesabaran, atas keikhlasan seorang perempuan yang begitu ikhlas yaitu dengan ridha suaminya dia mengabdi kepada suaminya. Dan lagi sabda Nabi saw Bermula perempuan yang saleh itu terlebih baik ia daripada laki-laki yang saleh. Membunuhkan nada pegang Lelaki yang terbaik adalah lelaki yang dia selalu berbuat baik kepada keluarganya Kemudian ada hadis yang lain Sebaik-baik perempuan adalah dia yang selalu berbuat baik kepada suaminya Kemudian nalum penegasan dulu. Sebenarnya siapa lebih baik Lelaki yang baik ataupun perempuan yang lebih baik ia ya, kan merupakan sebuah kata kunci tunggu. Maka syukur orang-orang yang jika Ya orang-orang yang bisa berbuat taat kepada suami yang pintu surga bagi orang-orang yang terbuka lebar teman sekalian karena memang dalam hadis dalam hadis yang saya bacakannya adalah nekil Rasulullah yang terbaik daripada lelaki saleh dan wanita yang salehah adalah perempuan yang salehah. Maka syukurlah bagi urung rona yang ditakdirkan Allah menjadi perempuan. Ya Allah mentakdirkan urung rona adalah menjadi istri bagi suami-suami urung rona Kenapa? Karena ketika ingin mencapai derajat yang mulia, nyo kesempatan karena tinggal mau saja artinya apa sudah menjadi perempuan kemudian tinggal mau jadi saleh ataupun tidak yang adalah kesempatan nih umalun hawa lagian artinya kesempatan sudah ada sedangkan bagi kamu orang Arab kamu mungkin menjadi istri kamu ketetapkan menjadi suami seperti itu dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada Ibnu Umar Bermula ditanya sekaliannya kesukaan dan sebaik-baik kesukaan itu perempuan yang soleh. Itu nah sebuah hadis yang uh, yang ditakhrij yaitu oleh uh, Imam Ahmad dan Imam Muslim yaitu perawi terakhir ya yang hadisnya bersumber daripada Ibnu Umar. Jadi kemudian nah urung tanya Mbak Ibnu Umar. Ibnu Umarnya adalah anak daripada Umar bin Khattab. Ya. Uh, yang nanggan Abdullah. Ah. Abdullah bertanya, Hai Ibnu Umar. Nah sahabat yang bertanya, Hai Ibnu Umar, putra yang paling drone hawa di dunianya. Putra ada yang paling drone idam-idamkan di dunianya. Gijang liganya adalah yang paling lun harapkan di dunianya adalah mendapatkan istri yang salihah. Maka jika ini adalah menjadi sebuah idaman para sahabat, tentunya tengku ingat para suami kitanyo lebih kurang menan ke inaman jadikan keharapkan di kitanyo bergaya kan keharapkan di kitanyo bicara kan hanya yang keharapkan bagi kitanyo bubadi laga tebi-tebi bukan dulu tapi agai bagaimana layanan, bagaimana komunikasi yang kita bangun dalam rumah tangga. Karena kadangkala -kadang, dengku untuk menjadi salihah nyawa dengku bukan hanya dukungan ahli masak tok tu. Eh, kan dengan yang mentang. Karena kadang-kala dengku dengan bantah pada eh dengku eh takim dengku dengan mentang kadang-kala memuat suami kita yang rida tu. Ingat pintu syurga terbuka kepada perempuan yang mendapat ridha suami. Maka oleh karenanya eh, sesuai bagaimana yang ketika ditanyakan kepada Ibnu Umar oleh para sahabat, putra yang diharapkan later on oleh Ibnu Umar. Jadi Hana keinginan Lon melebihi daripada Galak dan Hawa Lon untuk mendapatkan istri Lon menjadi wanita yang solehah. Maka tentunya menyenyan Allah sebagai sebuah idaman, eh, sebagai sebuah harapan Ibnu Umar. Maka tentunya posisi wanita salihah nyo adalah posisi yang sangat mulia Ah, posisi yang sangat hebat. Karena dari rahim-rahim wanita yang salehahnya ke akan melahirkan generasi-generasi yang menjadi generasi-generasi Qurani, akan melahirkan generasi-generasi yang memang mereka itu yang taat. Mereka itu yang akan taat kepada orang tuanya, mereka akan taat kepada gurunya, akan lahir generasi-generasi yang baik. Tentunya Allah berasal dari rahim-rahim wanita yang solehah. Maka oleh karenanya kesempatan yang kana bagi orang Ineng, ah ketika katanya sudah bersuami maka kesempatannya jangan disia-siakan jangan mem, karena ini hana istilah kesempatan aku datang kali kedua kesempatan yang kali kedua bukanlah kesempatan yang sekarang datang tapi itulah kesempatan yang lain yang perlu digarisbawahi dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Abi Umamah dengan katanya tiada memberi faedah oleh orang yang mukmin kemudian daripada takut bagi Allah taala akan kebajikan baginya daripada istrinya yang soleh maka menyuruh oleh suaminya akan dia niscaya mengikut perempuan itu akan dia dan jika memandang ia kepadanya niscaya menyukakan ia akan suaminya dan apabila bersimpu ia atasnya niscaya memberi kebajikan ia akan dia dan jika gaib suaminya daripadanya niscaya memeliharakan ia akan dirinya dan harta suaminya Kemudian dalam hadis yang lain yaitu dalam hadis yang eh, riwayat oleh Ibnu Majah eh, yang bersumber daripada sahabat yaitu Abi Umamah mengatakan bahwa kebaikan seorang lelaki yang beriman yang dia itu beriman kepada Allah dan melakukan banyak-banyak ibadah nilai ibadah lelaki tersebut masih berada di bawah nilai ibadahnya seorang istri yang dia itu saleh, yang dia itu taat kepada suaminya. Yang dia itu ketika suaminya melihat kepadanya, suaminya menjadi senang. Ketika uh, suami itu dekat kepadanya, dia akan memberikan kebajikan-kebajikan kepada suaminya. Ketika suami jauh daripadanya, maka si istri tersebut mampu memeliharakan diri dan hartanya. Artinya di sini menandakan bahwa nilai kualitas ibadah, ah, nilai kualitas ibadah yang mampu dilakukan oleh seorang istri yang saleh memiliki nilai yang lebih daripada seorang lelaki. Maka di sini menjadi sebuah ah, motivasi, untuk sekalian, menjadi sebuah motivasi bagi para istri bahwa kesempatan untuk mendapat label mulia untuk mendapat nilai prestasi ibadah yang super eh, tentunya adalah kesempatan menjadi istri bagi suami-suami sekalian. Ini adalah kesempatan yang sangat mulia. Karena nilai pahala yang dilakukan oleh seorang suami yang dia itu taat kepada Allah, dia beribadah. Tetapi seorang suami itu tidak memiliki kesempatan untuk taat kepada istri. Maka tentunya kesempatan taat kepada pasangan ini hanya dimiliki oleh seorang istri bagi suaminya. Maka tentunya kesempatan yang sangat mulia ini mudah-mudahan tidak kita lewatkan dengan sia-sia. Karena ketika seorang suami melihat istrinya menjadi senang dan si istrinya tentunya akan membuat si, si suami menjadi senang maka upayanya ke yang di, yang diberikan penghargaan oleh Allah ya dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan Rafi'i daripada Abi Sa'id bahwa sungguhnya laki-laki apabila memandang ia kepada istrinya dan memandang pula oleh istrinya kepadanya niscaya menilik Allah Ta'ala kepada keduanya akan sebagai pilih rahmat maka apabila mengambil akan tangannya niscaya kugurlah segala dosa keduanya pada silang-silang daripada anak jari keduanya nyan tunggu. Kadang-kadang adik kita ni orang takkan lebay, ya. Nyan di sana. Padahal dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Ali dan Rafi'i daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang bahawa hanya kadang-kadang biasa nunggu di rumah. Adanya abad duduk-duduk sepul nunggu di kini dengan ayah piagam kan. Ataupun dengan ayah penyak darah kan. Kemudian tak uh, rinang tu, senang tu. Di kini tak kalah lintu tu, senang. Bahagia tu, tu Ingat kebahagiaan kita nyokalan perumo, kebahagiaan kita nyokalan lindo. Artinya tak kalau lindo karena bahagia ada bukan karena gram tu. Ya, tak kalau lindo senang tu. Kemudian tamat jaro agaknya, cium jaro agaknya. Ya. yang ingat disinan ke Allah Taala gekalan dengan pilihan rahmat. Allah Taala gehapus dosa. Ingat, maka ketika hal yang simpelnya aku mendapat ganjaran pahala dengan hal yang simpel tu. Kadang-kadang kan buat tajib-jib kopi, buat pejo-pejo pisang goreng, ya kan tak ada duduk-duduk buat pantai ke rumah kan. Ha, kadang-kadang hal-hal yang simpelnya tu. Jadi sebenarnya uh, maka di uh, eh, bisa dipahami bahawa ketika menikah ia bukan hanya sebatas kesempatan pemenuhan hawa nafsu tunggu. Kesempatan menikah adalah kesempatan untuk menambah nilai-nilai ibadah. Jadi untuk menambah pundi-pundi ibadah, yang ke dengan menikah tengok. Hmm, maka ketika menurut inangan katanya mungkin yang gelo, kadang-kadang keumuran dengan katanya, kita sampaikan bahwa menikahnya bukan hanya sebatas untuk pemenuhan hawa nafsu. Memang kehalalan pemenuhan hawa nafsunya melalui jalur nikah. Tetapi kesempatan yang beramal yang diberikan bonus yang sangat banyak dan oh, yang ke dengan tak menikah cuba tak bayangkan nunggu dengan tajib mandret nunggu tam kim kim dengan ayah tigam nunggu tam kim kim nunggu dengan uh, ayah minyak darah yang nunggu menjadi ibadah nunggu ha? membuat Allah Taala bangga membuat Allah Taala menilik kita dengan tilika rahmat maka ingat ketika Allah Taala menilik kita dengan tilika rahmat maka tentunya rahmat Allah lah yang akan turun kepada kita nyawa. Ya, ya menarik. bahkan uh, berapa banyak uh, jumlah apa berapa banyak uh, jumlah dosa yang akan digugurkan adalah dibna ke silang anak jaro katanya dengku ehna dua regam jaro yang ke ehnan ke kira-kira jumlah dosa yang akan hapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mengeluarkan oleh Tailasi bermula hak suami atas istrinya itu bahwa jangan menegahkan akan dirinya dan jikalau ada istrinya itu di atas belakangnya katibah sekalipun. Kemudian pakan tengku pakan letak gebi pahla le kau ketika urinang nyotaan. Ha? Eh, ketika urinang nyotaan pakan letak gebi pahla. Ingat tengku dalam hadis yang lain karena orang inang yang taat kepada suami membutuhkan energi yang sangat banyak. hah? membutuhkan waktu yang sangat luas untuk berbuat taat kepada suaminya. Ya, bahkan dalam hadis yang eh, disampaikan oleh Tailasi mengatakan si suami ini memiliki hak yang sangat luas pada istrinya. Bahkan si istrinya tidak boleh menolak hak suaminya walaupun dia berada di belakang katibah. Katibahnya tengku iaitu di belakang uh, di belakang ruang unta tentu urinang tengah gekerja, tengah gekerja hek ke tak tak, tengah tengah getulak unta, tengah ge bahua binatang. Dalam keadaan hak hek ke tak tak, menya suami butuh, nya payah ge kubah buat hek gelayani suami. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala memberikan gandaran, memberikan pahala yang lebih. Karena pakan, karena buat yang dilakukan oleh istri pun lebih. Nah, seperti itu. Dan pada suatu cerita telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza da'a rajulu zaujatahu li hajatin, falta'tiyannahu wa in kana 'ala tanur." Artinya apabila memanggil oleh laki-laki akan istrinya karena hajat, maka hendaklah datang ia akan dia. Dan jikalau ada istrinya di atas dapur sekalipun, maka tiada seorang perempuan yang menyakiti ia akan suaminya. Kajianan. Artinya dalam dalam hadis yang nyo tersebutkan yang bahwa eh, dalam hadisnya disebutkan yang bahwa ketika seorang uh, ketika seorang suami ketika seorang suami memanggil istrinya karena hajat maka hendaknya para istri mendatangi suaminya walaupun si istri dalam keadaan sedang masak di dapur tu ya walaupun dalam keadaan ni kita nyo tengah tak kerja tengku menyelinto tu hei ya menyayah digam tu hei ya ya dalam tu hei ingat tanya walaupun tengah lam sibuk tengku walaupun dia tengah tak kerja ingat Hana nilai pahala yang lebih raya daripada khidmah kepada suami walaupun digedanya memiliki pendapatan yang lebih walaupun digedanya ada orang mupo ingat kemuliaan yang paling raya yang diberikan kepada urinan adalah ketika urinan tersebut mampu taat penuh kepada suami maka bahkan dalam hadisnya yang disampaikan oleh Rasulullah walaupun si istri sedang masak untuk suaminya tapi suaminya memanggil kubah bu ile ikut engku jak aku turut suami ni kan menang kan, sekalian Dan bahkan dalam hadis yang lain disebutkan tiada eh, seorang perempuan yang menyakiti ia akan suaminya melainkan menyumpah-nyumpahlah akan dia budiadari yang di dalam surga seperti yang diceritakan daripada Mu'ad bin Jabar radhiyallahu an. Jadi bahkan menya dikitanya di urina tak anggap petra ala ada aku tenak lako pilako ro aku <laughs> kadang-kadang ada aku Ha? Apa la Laku bangai. Ha, menang kadang-kadang dia menganggap menang aku. Kerana lintu kudanya hana hai. Kerana lintu kudanya lima. Kerana lintu kudanya hana pendapatan. Tak anggap kan kau bangai aku. Kerana hai kanya menyenang belanja aku. Ha? Ingat aku balasan yang Allah berikan aku. Gesemalai aku rinang nyan singa. Lam khalayak budia dari aku. Dibuli dengan huru akhirat aku. Ya, menang. Jadi sebagaimana dalam eh, riwayat yang diceritakan daripada Mu'adz bin Jabal di mana Rasulullah bersabda la tu'zi zaujaha fid dunya illa qalat zau jatahu minal hud illa qalat zaujatuhu minal huril ain la tu'zihi fa Allah fa innama huwa indaki rahil fa an qaribi yufariqaki wa ya'ti wafda ilaina Artinya tiada menyakiti oleh seorang perempuan akan suaminya yang di dalam dunia ini melainkan berkatalah istrinya yang daripada golongan budiadari yang elok rupanya dan jangan engkau menyakiti akan dia mati membunuh oleh Allah bagimu maka bawa sungguhnya yaitu padamu daging yang bercerai hampirlah ia bercerai akan kamu datang ia mendapatkan kami artinya dalam hadis yang disampaikan oleh Muaz bin Jabal ketika digitanyo tak tenak kau ada ketika gitanyo tak pegah kelemahan lah kau ada ketika digitanyo tak sampaikan tentang aib-aib kau ada dengku ketika tak sampaikan ingat sehingga urus akhirat yang terjadi adalah hal yang gitanyo lakukannya akan membuat gitanyo disemale tihlebu dia dari dalam surga ada hingga berada di dalam surga mengatakan putra eh hai inang bengai wate di dunia digata kesempatan untuk meraih surga lewatkan ketika semasa di dunia taat kepada suami kata lewatkan maka cok keguruannya katanya menjadi atau nurata yang kenyalah kira-kira yang akan ditimpa dan yang kulit budia dari tinggal dalam dalam surga sedangkan kita yang berada dalam neraka ya benar dan telah mengeluarkan oleh Tabrani bermula perempuan itu yaitu tiada menunaikan ia akan Allah hingga mendatangkan ia akan hak suaminya sekalian dan jikalau menghendaki ia akan dia dan halnya di atas belakang rongga janganlah menegahkan ia akan dirinya jadi dalam riwayat Tabrani tengku hanagakeun urang inangnya taat ke Allah menyememang memang uri inangnya ditinggalkan hak suami Bek tak pegah katanya urina gat nampu menyangam ngelindu dengan naga tu. Bek tak pegah katanya cukup gat nampu pulan. Cukup gat uh, ibu pulin. Cukup gat kak pulan. Juga gat adik pulin. Menyangam lindu nampu hanagat. Hanagat urina nampu. Karena gat urina yang tu bagaimana uh, melihat urina yang bisa taat kepada suaminya. Inilah kira-kira yang, yang yang menjadi indisari daripada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ini. Bahkan kadang kala termasuk ketika urinang berada dalam kondisi yang yang sulit untuk memilih dengu. Dalam keadaan yang uh, head dah kerja dengu. Sedangkan dia ya tigam dengu kagai katanya dia cupet ule kerja. ya. kadang kala di kedai nyopi perlu orang cupet ule. Yang kadang kala ketika terjadi kondisi yang dilematis ingat dengu bahawa bagaimanapun hal demikian tengku kewajiban yang paling utama adalah taat kepada suami dan tentunya suami yang baik tentu tidak akan membuat kondisi di dilematis yang mana maka ketika pun uronyo suami kitanya berada dalam kondisi langian beda salahkan ganyan mungkin memang ganyan pada saatnya memang lagi butuh kepada kitanya tunggu ganyan mana maka tentunya menyenyo bisa tak laksanakan nego bisa tak seimbangkan antara apa yang menjadi uh, aktivitas gedanyo dengan yang menjadi tugas utama gedanyo dalam rumah tangga maka insya Allah harapan gedanyo untuk menjadi wanita salihah yang terbuka lebar sangat luas sungguh dan tiada harus atas perempuan itu puasa sunnah melainkan dengan izin suaminya maka jika berbuat ia niscaya berdosalah perempuan itu dan lagi tiada diterima padanya nah bahkan Ketika hari kita tanya ibadah tu. Tak ibadah sunat tu. Nak puasa Senin hamil. Menyehana izin suami dengku haram puasa sunat. Kadang-kadang berat dengku. Dia kata, sikap biasa tergelam tak mengkahwin dengku puasa sunat. Ha? Bedah malam. Ingat, kadang-kadang untuk beribadah sunat, menyehana izin suami dengku hanya bumbu ibadah sunat. Karena jangan kita tanya memposisikan seolah-olah Nah hal lain yang lebih penting nunggu terhadap keinginan pribadi nunggu. Karena ketika kita ingin melakukan ibadah sunat, sedangkan suami kita menginginkan kita bersajian ganyan kadangkala apa yang gayan inginkan yang bisa membuat keadaan berpuasa nanti akan menjadi batal. Maka katanya harus minta izin nilai. Maka tentunya adalah yang menjadi uh, maksud di sini bukan hanya dalam konteks puasa sunat, adanya dalam ibadah-ibadah yang lain yang ruang lingkupnya sunat. jika dengan katanya beribadah sunat membuat di nyawa uh, suami nyaw terkendala hak sebab katanya nyaw be ta pubut nunggu menyana izin gayan nunggu eh, termasuk dalam bab nunggu ya ta'ziah nunggu dalam bab ya baru mati nunggu ha ah, di katanya kata pun dalam bab ja punya ja reuni ya jak reuni urina pun dalam hal-hal yang lain lah nah arisan kah dia namanya macam kan kegiatan-kegiatan termasuk kadang-kadang untuk ya mejeng nenggo adanya segala hal yang kita nyopubut bahkan untuk ibadah sendiri yang apabila ibadahnya bukan ibadah wajib menya memang hana izin suami itu haram dilakukan oleh para istri nenggo dan tiada harus pula memberi suatu yang daripada rumahnya melainkan dengan izin suaminya melainkan dengan makanan yang basah yang ditakut binasa maka yaitu haruslah bagi perempuan itu memberi akan dia bagi seorang dengan tiada izin suaminya maka jika berbuat ia niscaya adalah bagi suaminya itu pahala dan adalah atas perempuan itu berdosa bahkan kadangkala hmm, juga disampaikan dengu yang bahwa termasuk kadangkala termasuk hifat gad baurinang yang hanagat bauragam dengu yang kekeyit uragam hanagat keyit piurinang gad dengu Iban makna urinang gak kriyat. Ku urinang hanagat kemurah kat menan mufum nunggu. Kriyat di sini wadungku adalah memposisikan menye yang gebinyan dengku adalah kan harta draw, harta suami ke. Adanya ya, ketika suami hana di rumah, kita nak sesuatu di rumah, nak orang melaki dengku untuk tajuk menyehanai hana izin suami dengku hanji. Termasuk dalam hal makanan dengku. Bahkan kadang-kala jid jauh tetapi kan pahala ke kedanya tajuk makanan menyertai kubah trip bro ha nabu goreng we mau meta kubah nak utruk ngan tengah bengah nak ku kabati nyen tengku menyahanai di niku hanje jo tengku man ka da jo tengku menyahanai di ndak sa de ba jo man na pahala ba jo na ke sa ke kelinto di kurum buah nyen menan tengku lah Maka begitu juga dengan hal-hal yang lain, dalam hal-hal yang lain termasuk dalam hal memberi. Artinya sebenarnya ketika komunikasi ketika bisa membangun komunikasi yang baik dengan suami kan hanya kendala dengan tinggal minta izin katanya hai abang je hai yah tanya je ya mana ya, Alhamdulillah kan roh poh le tu 8 nah berarti berarti lima menit tu ha, nah, buka diskusi kadang nadanya jawab hal yang kurang jelas apalagi pertemuan yang kelewat uh, ah, tanya lebih awal mungkin nah pertanyaan ataupun nasihat yang je je sampaikan nawate insyaallah uh, 20 menit persilahkan kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ah, menyangkut masalah lain ya. Nggih. Iya. Nah, uh, eh, tengku kiban tanggapan tengku masalah yang ya? yang video cutbul yang diingatkan oleh tengku soro yang di TikTok yang viralnya. Hmm, mesti memberi nasihat tetapi uh, eh, nyan istilahnya kan di depan di media sosial di depan kayak uh, ke, uh, eh, nyan ramai lah dia Enggak. Ya. Sebab ramai yang pertanyakan sih karena sih eh pantas orang gures seorang tengku lagi nyan misal tak kalau dari sisi cutpu memang kasalah sih memang dari pun kasalah cuman dari segi tengkunya tengku impan tanggapan tengku tengku hmm enggak terima kasih uh, eh, terima kasih uh, eh, terkait uh, hal yang viral dalam penumpang muro yang kau ikut uh, dalam halnya uh, uh, terlepas daripada so yang dinasehat dan so yang dinasehati artinya dalam konteks uh, so bil haq so bil sab dalam konteksnya adanya tetap iji uh, eh, binasihatnya iji nak etika ah, nak etika adanya tetap iji watai gede yang tak ingat tengku tidak membuat urungnya uh, eh, jatuh ah, yang menang yang kan yang, mungkin di antara nilai yang yang yang lun pedomani ya yang lun pedomani adanya dalam konteksnya dalam konteksnya ya secara pribadi secara pribadi lupa pahami yang bahwa memberi nasihat itu sudah bagus ya memberi nasihat bagus cuma mungkin ya ketika uh, memiliki pola lain yang lebih uh, lebih good artinya tidak langsung dengan pola yang lainnya, tidak pola itu artinya tidak menampilkan video yang langsung dituju yang lainnya, apalagi di di media sosial uh, TikTok ah uh, dalam halnya lun sendiri kurang kurang sependapat cik ya menan lun sendiri kurang sependapat ya terlepas daripada uh, kontroversial kadangkala harus bumenan karena cukbul kamenan kan terlepas daripadanya lun pribadi kurang sependapat jika memang memberi nasihat di uh, langsung pola lagi tapi terlepas daripadanya mendum-mendum nunggu uh, eh, sebenarnya nyanke dong kalian artinya media Gino macam tak takalan uh, media TikTok, Facebook, Instagram. Memang tetap yang namanya medianya diji yang ke lagi uh, lagi sikit. Artinya tetap ini kadang kala sikitnya menyekan tak pakai ba ba yang bermanfaat ya kan ruk tak pakai ba yang makfir kan eh, menan kan. Uh, maka kadang kala ketika sebahagian tunggu bagi ke ranah media sosial artinya kagak semua buat di TikTok karena belum jadi dalam halnya sebenarnya sependapat karena memang kesempatan untuk menggunakan media itu kesempatan yang yang yang, yang sama aku jadi mereka tak penuhi media TikTok media Facebook media Instagram dengan konten-konten agama maka tentunya menambah ancuan juga juga konten menambah relahnya juga konten ah, jadi paling tidak nunggalan nasi ah, sebuah nilai positif nunggalan ketika Tungku Wali yang salah menalun Tungku Wali kepegat menan artinya ketika yang kepegat menan maka paling tidak uh, seperti pegiat media seleb nah diurungnya pun akan merasa oh rupanya punya lagi nyo nah urung pentau nah so ingat jadi langsung langsung ke walaupun dalam halnya lu sendiri dengan cara pengingat yang lagi lu pun setuju cuma lo punya pandangan jika lebih baiknya mungkin ke pengingat di DM lah ataupun punya pola yang lain yang sifatnya lebih umum mungkin yang nantinya akan dilakukan lebih khusus tanpa harus kita tampilkan video si yang dimaksud kemudian uh, memberikan uh, bahkan komentar katanya terhadap videonya yang dari pribadi nunggu yang benar Bang Nasi mungkin nah yang lain ah, tengku sabodeknya masalah jodoh ya. Misalnya tanya umur ka urminong ka melebihi leplu hogean. Ya. Sedangkan jodoh hana hana hana terus lombe dapat ka tamu turi ngon urung yang tuh rumah pi hana jadi uh, na na semacam diu raja-raja i menanungkut apakah uh, eh, semacam dukun kan dukun tapi kiban roh pegah dengku kan dengku si ururun biasa rapijit gue merajah nya kiban dengku Mer, uh, eh, tujuan coi rajah menang untuk bagah na jodoh ya benar nggak ingat gimana sih uh, eh, sebenarnya berbicara masalah uh, ya Aceh berda uh, langkah rezeki pertemuan maut ha nah, kan Artinya buhalnya memang rahasia Allah yang hanya dujan pajan tihah pajan dudu. ah, pajan mula pajan akhirnya hanya depai dah. Yang ni boleh dia fahami. Kemudian ketika digitanya rezeki kurang uh, kurang lancar digitanya sudah tempuh cara tak doa ba Allah tak lagi untuk urung berdoa yang menan kan tak mutamah lihat usaha nyancit tunggu ya karena memang yang ikhtiar yang manusia Begitu juga dengan masalah perjodohan. Ana mesti kita jadi umur yang kalanya. Dia kata yang kanan si umur 17 tahun. Ni kau kadan 15 tahun kau kahwin. Dia hawa ada si bagah dalam kahwin. Tam doa ba Allah bagah na jodoh. Yang menan kan. Ha, termasuk tam doa ke tau. Tanya mu doa ba kau. Yang menan. Hai eh, termasuk ke media doa kan macam-macam. Nah ada media doa tengku gem doa ke kita yang. Nah kadang-kadang lah media doa gem doa malam genian ke kita yang kadang-kadang lah gemu doanya kan, ge ge paket media i artinya alih gemu doa ge perlu lambi ada cek i ada cek gedanya yang merupakan media cara mendoa yang mana. di yang lu pahami cuma dalam halnya perlu dapilah perlu dapilah artinya di gedenya biasa nya kata amita i raja nyen nalain masalah masalah di putra yakin bahwa ngan i raja nyo terus jodo nyo yang masalah Makanya bukan hanya persoalan iraja anakku mendabut Quran mentang lagi nyantai dikit masalah dah yang Ha, jadi ini persoalan. Jadi dia harus terpilah le. Jadi persoalan etika di kiban. Jadi dengan dengan ia rajahnya, ia merupakan ikhtiar kita nyo dengan doa yang kagum berdoa kepake dalam media ia nyo be Allah putro. Jadi kan ia rajah yang putro. Ia ni perlu kita bertinga. Ia kemudian persoalan bak tawar yang rajah ada yang mana? menang. Ha, jadi bertawasul dengan media medianya hana masalah ini? yang menang. Uh, mungkin uh, nah yang lain nah sabo tu menyana menyahana tatuk untuk pertemuan uronyo insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang uh, menyahana ehno pertemuan kita nyo di uronyo lebih dan kurang pertuan laki maaf jika memang nah kata-kata lun yang uh, kurang tepat Nah, yang kurun depan, nyo mohon untuk meluruskan kembali dan untuk pertanyakan kembali. Insyaallah di kesempatan yang lain kita nyo akan berjumpa kembali. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.